taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah dalam memulai kajian ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rob <clears throat> kita yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan nikmat yang Allah berikan yang sangat kita rasakan pada kesempatan ini diantaranya adalah nikmat sehat. Nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti apa yang kita eh, inginkan dengan izin Allah tentunya dan nikmat ini wajib kita syukuri di antara mensyukuri nikmat sehat ini adalah kita gunakan kesehatan kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak menambah eh, pahala karena kita semua adalah manusia yang butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala apalagi di akhirat kelak. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang Allah muliakan <clears throat> Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan eh, memasuki uh, eh, kaidah besar. Kita akan bahas tentang kaidah yang pertama tentang innamal a'malu binniyat. Ya, tentang kaidah bahwa amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Tetapi ada satu pembahasan yang sedikit yang saya akan singgung karena eh, pada pertemuan yang lalu belum kita singgung yakni tentang cara penyusunan kaidah fikih. Tentang kaidah-kaidah fikih ini, penulis menyebut di halaman ke-12 dan 13 ya, bahwa para ulama eh, mereka memiliki manhaj tersendiri, yakni berbeda-beda dalam penyusunan kaidah-kaidah fikih dalam buku-buku mereka. Eh, secara singkat, e, disebutkan oleh penulis bahwa di antara mereka ada yang menyusun kaidah fikih ini disusun dari kaidah besar dulu. Kaidah-kaidah besar, kemudian kaidah-kaidah e, kecil atau kaidah-kaidah yang di bawah itu. Kemudian setelah itu ya para e, e setelah itu penulis e, hafizahullah taala menyebutkan bahwa di sana ada ulama yang menulis kitab tentang kaidah fikih yang dikumpulkan dari kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian juga ada ulama yang menulis kaidah fikih ini tanpa urutan sama sekali. Ya, tanpa urutan. Ini di antara jenis-jenis cara penulisan kaidah fikih dan buku ini yakni buku yang ada di hadapan kita yakni kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang ditulis oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf ya. Eh, beliau menulis uh, buku ini dari memulainya dari kaedah-kaedah besar dulu. Ya, kaedah-kaedah besar dulu. Dan kita akan membahas kaedah yang pertama dari kaedah-kaedah besar. Ya. kaedah-kaedah besar yang sudah kita uh, jelaskan dalam mukadimah ada lima. Sebagian ulama menyebutnya ada enam. Ya. Yang pertama adalah innamal a'malu bin niyat. Ini kaidah yang pertama bahwa seluruh amal itu tergantung niat. Atau sebagian ulama menyebut kaidah ini dengan al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung maksudnya. Kemudian kaidah yang kedua <clears throat> adalah kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Al-yakin la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan itu tidak hilang dengan sebab keraguan. Ini pun insyaallah taala akan kita bahas. Kemudian kaidah besar yang ketiga adalah yang disebut oleh ulama dengan istilah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Artinya sesuatu masyaqqah, sesuatu hal yang sulit akan mendatangkan kemudahan. Ini pun insyaallah taala akan kita bahas. Kemudian yang keempat kaidah la darara wala dirar. Kaidah la darara wala dirar. Artinya tidak ada kemudaratan. Tidak boleh memudaratkan baik untuk diri atau untuk diri orang lain. Ini kaidah insyaallah taala juga akan kita bahas pada tempatnya. Kaidah yang kelima adalah kaidah yang ma'ruf terkenal disebut oleh ulama yakni al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Ya. Ini lima kaidah insyaallah taala uh, yang akan kita bahas ya. Lima kaidah besar <clears throat> yang uh, disepakati oleh para ulama dan oleh karena itu ya maka saya sarankan dan ingatkan kepada para pendengar juga pemirsa Roja TV dimanapun antum berada <clears throat> marilah kita Eh, konsentrasi untuk memahami satu persatu kaidah-kaidah tersebut ya kemudian dilanjutkan dengan kaidah-kaidah berikutnya <clears throat> kaidah yang pertama yang insyaallah taala akan kita bahas yang ditulis oleh penulis di sini adalah innamal a'malu niyat sekali lagi ini adalah termasuk kaidah besar yang pertama ya kaidah innamal a'malu bin niat artinya <clears throat> amal perbuatan itu tergantung pada niatnya sekali lagi sebagian ulama menyebut kaidah ini dengan perkataan al-umuru bima qasidiha artinya semua perkara itu tergantung pada tujuannya dalam buku ini <clears throat> penulis hafizahullah taala <clears throat> berbicara tentang lima poin tentang kaidah besar ini. Poin yang pertama, <clears throat> asal dari kaidah ini diambil dari apa? Eh, diambil dari mana? Kemudian penulis berbicara tentang urgensi dari kaidah ini. Ini tentang kepentingan atau pentingnya dari eh, kaidah yang besar ini. Kemudian yang ketiga, <clears throat> penulis berbicara tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan niat di perkara niat ya akan dibahas dalam buku ini dan insyaallah taala kita akan bacakan dan kita akan sampaikan. Yang keempat, penulis berbicara tentang contoh dari penerapan kaidah ini. Ya. Tentunya <clears throat> dengan contoh kaidah itu akan semakin jelas, kita akan semakin paham, kita akan semakin mengerti karena ketika kita memberikan contoh atau mendapatkan contoh dari ulama dari sebuah kaidah yang kita pelajari, maka semakin kuatlah ilmu kita. Kemudian yang kelima, penulis akan berbicara tentang pengecualian. Tentang pengecualian dari kaidah tersebut. Jadi kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. <clears throat> Kaidah innama al-a'malu bin bil-niat. Kita perhatikan. Innama al-a'malu niat Ya, artinya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Baik. <clears throat> Kaidah ini diambil dari apa? Kaidah ini <clears throat> adalah <clears throat> diambil langsung dari nas hadis Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Di mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, <clears throat> "Innamal a'malu وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله آه، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه Rasul sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Wa inna malikul nawa dan sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa kata Rasulullah SAW yang hijrahnya niatnya kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan ya mendapatkannya mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, yang dia inginkan, atau karena wanita yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajaru ilai kata Rasul. Maka hijrahnya itu tergantung pada apa yang dia hijrah untuknya. Hadis yang mulia ini <clears throat> adalah sebagai dasar langsung tentang kaidah yang akan kita bahas pertama ini. Yakni innamal a'malu niat. Jelas sekali Rasul mengucapkan innamal a'malu bin ya. Ini yang dipilih oleh penulis kaidah innama al-a'malu bin Ya, dia beliau katakan bahwa eh, kaidah dengan lafaz eh, tersebut kata beliau lebih saya utamakan daripada kaidah yang masyhur di kalangan uh, ulama al-umuru bimaqasidiha dengan dua alasan ya alasan yang pertama bahwa lafaz tersebut adalah lafaz syar'i ya innamal a'malu binniyat lafaz syar'i lafaz syar'i tentunya lebih didahulukan daripada yang lainnya ini alasan yang pertama Beliau disebutkan contoh di antara contohnya eh, Syekh Utsaimin rahimahullah pun ketika membahas masalah al-asma wa sifat, ini asmaullah wa sifatih, eh, asmaullah wa sifatuhu tentang berbicara tentang manhat ahlu sunnati wal jamaah bahwa mereka ahlu sunnati wal jamaah adalah eh, orang-orang yang menetapkan apa yang Allah tetapkan ya dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa takif ya tanpa tamsil ya tanpa uh, uh, tahrif ya dan <clears throat> Syekh Utsaimin rahimahullahu taala uh, menyebutkan bahwa tamsil ya ini lebih utama dari tashbih dari tashbih jadi kan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk ya kan Nah, menyamakan Allah dengan makhluk itu menyamakan, kalimat yang menyerupakan. Eh, sebagian ulama menyebut dengan kalimat tasbih. Ya. Nah, Syekh Utsaimin tidak. Syekh Utsaimin lebih cenderung dengan pengucapan kalimat tamthil. Ya. Artinya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk sifat Allah tanpa ta'til, tanpa takif, tanpa tahrif dan tanpa tamsil kata ulama. Ya, dan kata Syekh Utsaimin tanpa tamsil. Tamsil itu menyamakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Beliau katakan lebih lebih lebih baik menggunakan kalimat tamsil daripada tashbih. Karena tamsil digunakan oleh Allah dalam Al-Qur'an <clears throat> di surat Asy-Syura 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai." Laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian penulis juga menyebutkan dalil yang lain atau argumen lain tentang kenapa penulis menggunakan kalimat innamal a'malu bin niyat ya innamal a'malu bin niyat kemudian yang kedua yang kedua bahwa lafaz innamal a'malu bin niyat ya itu diungkapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memiliki kelebihan yang Allah berikan di antara para nabi yang lain. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, "U'ti itu jawami al-kalim." Ya, aku diberi jawami al-kalim. Ya, dalam hadis Muslim. Apa yang dimaksud dengan jawami al-kalim? Jawami al-kalim adalah kalimatnya pendek sedikit tetapi memiliki makna yang panjang, makna yang banyak. Ini jawami al-kalim. Kalau kita lihat ya Rasulullah SAW bersabda dengan lafad-lafad yang ringkas yang pendek tapi satu hadis itu bisa disyarah ya oleh ulama bisa berlembar-lembar ya bahkan bisa berjilid-jilid kitab ya. ini menunjukkan bahwa eh, apa yang Rasulullah SAW sabdakan memiliki makna yang luas makna yang dalam dan makna yang sangat panjang ya jadi ini salah satu dari keutamaan Rasul dan ini adalah alasan yang kedua yang disebutkan oleh uh, uh, akhuna Ustaz uh, eh, Sabik dalam alasan beliau memilih nama innamal a'malu binniyat dalam kaidah yang pertama. Oleh karena itu beliau juga menyebutkan perkataan Al-Imam As-Subki <coughs> ketika berbicara tentang al-umur mimma qasidiha kaidah ini beliau katakan yang lebih bagus daripada lafaz ini adalah ucapan seorang yang diberi jawami'ul kalim yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana tentang masalah niat Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda innamal a'malu binniyat ya <coughs> ini masalah yang pertama ya jadi kaidah innamal a'malu bin niyat diambil langsung ya, dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda innamal a'malu binniyat yang artinya sesungguhnya amalan itu atau sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dari niatnya. Ya. Jadi ini kaidah insyaallah taala kita akan bahas dan kita akan pahami. <clears throat> dan tentunya eh, masalah yang berhubungan dengan masalah niat ini subhanallah ya sangat panjang sekali. Dan memiliki kaidah-kaidah yang luar biasa. Ya. Eh, ini buku yang ada di depan kita ya adalah buku yang sangat bagus untuk mendasari pemahaman ini ya dan uh, <clears throat> kita akan bahas <clears throat> masalah yang kedua yang disebut oleh penulis adalah tentang urgensi kaidah ini ya kaidah ini penting atau tidak dan nah, gitu masalahnya ya tentunya penting bahkan sangat penting kaidah ini. Baik. E, kaidah kenapa penting? Karena kaidah ini kata penulis mencakup seluruh permasalahan agama. Ya, mencakup seluruh permasalahan din. Ya. Ada tiga ulama diturunkan oleh penulis dalam buku ini untuk menerangkan tentang pentingnya kaidah ini. Tetapi kita akan bacakan dua saja dari <clears throat> apa yang beliau turunkan di buku ini. Bisa dilihat di halaman 17 tentang e, pentingnya kaidah ini. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala berkata, dua kalimat ini adalah dua kalimat yang mencakup semua hal. Dua kalimat. Apa yang dimaksudkan dua kalimat dari berkata Ibn Rajab? Dua kalimat yang dimaksud oleh beliau adalah kalimat innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma Ya, sesungguhnya amal itu tergantung niat dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kata beliau, mencukup semua hal dan merupakan sebuah kaidah yang kata beliau universal. Ya, yang tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin manawa ini kaidah yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Khattabi kita lihat di halaman 18 ya. Ketika menerangkan hadis Umar ini beliau berkata ya, hadis ini adalah salah satu dasar pokok dalam agama. Ya banyak hukum yang tergabung di dalamnya. Maknanya adalah bahwasannya sah atau tidaknya amalan perbuatan dalam agama ini tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya niat itulah yang membedakan mana yang sah dengan yang tidak sah dalam sebuah amalan perbuatan. Ya. Jadi Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menyebutkan di sini tentang eh, semua amal itu dalam agama kita tergantung dari niatnya. Kemudian sah atau tidaknya tergantung dari masalah ini. Ini menunjukkan bahwa eh, kaidah ini harus kita pahami dan kaidah ini sangatlah penting sekali. <clears throat> Kemudian eh, para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa masalah yang berhubungan dengan niat. Ini poin yang ketiga yang beliau e, bicara berbicara di buku ini. Ya. Di antara adalah pertama tentang pengertian dari niat. Ya. Yang kedua tentang tempat niat. Kemudian yang ketiga adalah fungsi niat. Yang keempat macam-macamnya. Kita akan bahas dengan singkat ya. Apa yang dimaksud dengan niat? Apa yang dimaksud dengan niat? Dari sisi bahasa, niat masdar dari kata nawa yanwi. Maksudnya adalah bermaksud atau bertekad untuk melakukan sesuatu dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi istilah, ya, beliau mengambil kaidah dari atau definisi dari ashbah al ashbah wan naza'ir, ya oleh Ibnu Nujaim di mana niat yang dimaksud adalah berkehendak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ini niat. Ya. Jadi dan yang dimaksud niat di sini niat secara istilah. Sekali lagi, apakah ini maksud dengan niat? Niat adalah berkehendak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan atau meninggalkan sesuatu. Melakukan sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini pengertian dari niat. Ya. Kemudian yang kedua, <clears throat> masalah tempat niat. Niat itu tempatnya di mana? Ini penting sekali. Ya kan? Niat ulama sepakat niat eh, kata ulama mahalluha al-qalb nah itu tempatnya di hati ya ini sesuatu yang harus kita perhatikan ya niat tempatnya di hati berarti bukan di lisan bukan di tangan ya kan nah kita lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata tempat niat itu di hati bukan di lisan ya berdasarkan kesepakatan para ulama ya ini kata beliau berlaku untuk semua ibadah baik itu tohara, salat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, berjihad dan lainnya. Ya. Jadi niat itu tempatnya di mana? Di hati. Bukan di mana? Bukan di lisan. Ya. Jadi seperti akhari. Ya. ya. Kalau mau minum, ada niat enggak? Ada Ustaz. Ada kan? Iya. Tapi di mana niatnya? Dalam di hati, kan? Iya. Langsung dia ambil minum. Mm. Kan itu. Hmm. Ya. Seseorang apakah ahari atau saya atau siapapun kalau ingin melakukan suatu pekerjaan, ya kan? Itu mesti ada dorongan dari mana? Dari hati. Dari hati. Hmm. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin sesuatu yang sangat sulit dan sesuatu yang mustahil, ya kan? Eh, seseor, eh, seseorang melakukan suatu amalan kalau tidak ada niatnya. Yeah. Ya, semua uh, perbuatan kita mesti ada maksud dan niat. Gitu. Apakah itu niatnya baik atau niatnya buruk? Kan gitu. Atau niat-niat yang mubah. Nah ini. Jadi mesti ada niat, ada tujuan, ada niat. Nah itu. Ya. Oleh karena itu, seseorang yang melafatkan niatnya dengan lisan namun berbeda dengan yang ada dalam hatinya maka yang dianggap yang mana yang di hati yang di hati ya kan nah, ini jadi ini kaidah penting sekali ya dan e, oleh karena itu <clears throat> eh, sekali lagi dalam masalah ini saya menyinggung tentang masalah e, puasa, sholat, haji kan gitu. Ya, niat itu dalam hati dan tidak mesti dilafalkan. Orang yang melafalkan sesuatu hatinya nggak niat, misalnya gini, antum mau puasa, yeah. anak mau puasa, ya puasa besok, tapi hatinya nggak ada niat, cuma melafalkan saja, mm-hmm. saya niat puasa, tapi hatinya nggak niat, ya itu nggak dapat pahala, mm-hmm. ya tidak dapat pahala sama sekali. Nah itu, jadi tidak ada hubungannya dengan lafal dengan lisan niat ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, ulama bilang bahwa niat mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di mana? Di hati, ya. <clears throat> nah. E, yang ketiga. Kita bahas yang ketiga. <clears throat> fungsi niat. Beliau menyebutkan bahwa niat memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah membedakan antara adat dengan ibadah dan yang kedua di halaman 21 membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sekali lagi eh, dalam masalah fungsi niat ini punya dua fungsi. Yang pertama membedakan adat dengan ibadah, yang kedua membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya. Seperti Contohnya masalah eh, beliau berbicara dua contoh masalah puasa dan wudhu. Nah, kita saya akan kembalikan ke buku ini ya, hmm. contoh-contohnya nanti kita akan tambahkan dari contoh-contoh yang lain kalau setelah menyelesaikan eh, buku ini ya dalam masalahnya. Eh, penulis menyebutkan dua contoh. Masalah yang pertama, wow, fungsi niat yang pertama sekali lagi membedakan adat dari ibadah ya. Masalah puasa. <clears throat> puasa eh, atau saum adalah apa? Menahan diri ya. Adalah ini bentuk takarrub ya kepada Allah. Menahan diri dari makan, minum dan seluruh hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Baik. Ada orang yang dia menahan diri dari makan, minum. Dari pagi sampai terbenam matahari. Ternyata kita tanya, apa niatnya? Untuk diet sana gitu. Iya. Yeah. Eh? Yeah. Karena saya gemuk. Iya. Yeah. Ya? Dapat pahala Anda? Tidak, Tidak Misalkan yeah. hari ini. Iya. Yeah. Ya kan? Karena nggak makan nih dari pagi sampai terbenam matahari. Mm Tapi anda ingin kurus. Iya, so. Ya. Ini enggak ada pahala. Hmm. Ya. <clears throat> eh, ada lagi contohnya <clears throat> eh, di sini contohkan orang nggak makan nggak minum karena operasi kan juga iya. nggak ada pahala ya kan dan seterusnya lah jadi orang yang tidak makan tidak minum ya kalau niatnya adalah untuk adat kebiasaan untuk bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak dapat pahala. Contoh yang lain wudu. <clears throat> wudu itu hakikatnya membasuh seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ila al-ka'bayn kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian berdiri untuk melakukan salat, hendak melakukan salat, maka berwuduklah kata Allah. Berwuduk dengan membasuh wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian dan basuh kedua kaki kalian sampai mata kaki. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membasuh di sini dan mengusap dengan air, ya. Mengusap uh, rambut. Nah, kalau ada orang mengusap-usap tangan, mengusap-usap wajah, mengusap kaki, ya. Tapi dia tidak ada niat untuk berwudu. Ditanya untuk apa? Supaya dingin, karena gitu untuk mendinginkan badan karena di siang hari. Ya. Nah, ini tidak dapat pahala. Karena apa? Eh, tidak ada niat ya berwudu. Nah, ini. <clears throat> Baik. ini yang pertama. Jadi fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara adat, kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya. Di sini beliau contohkan antara sholat dan puasa juga sholat ada yang wajib ada yang sunnah hmm. juga sholat sunnah juga bermacam-macam hmm. ya kan nah ini kita bedakan dengan apa niat. dengan niat <coughs> ya sholat subuh dua rakaat sholat qobliyah subuh dua rakaat ya sholat tahiyatul masjid dua rakaat ya ada orang datang ke masjid datang ke masjid kemudian pagi hari ini kemudian dia niat saya niat tahiyatul masjid masuk masjid tahiyatul masjid ya kemudian pulang ditanya sama keluarganya udah sholat subuh sudah nah, berapa rokat dua rokat di mana di masjid nah, benar nih bener tadi sholat apa tadi saya tapi niatnya saya dua rakaat tahiyatul masjid yeah. kan gitu atau misalkan e, eh, qabla subuh eh, sunnah ya maka orang tersebut belum melakukan salat subuhnya. Karena yang membedakan itu semua adalah dengan niat. Dia kerjakan e, karena sama-sama dua rokat, Sama-sama dua rokat, Nah, yang membedakannya adalah niat. Ya. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain adalah puasa. Ya. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Misalkan ahari, Puasa di Senin, di bulan Syawal. Saya puasa hari eh, hari Senin puasa. Ya. Nah, kita kan tidak tahu apakah hari sedang melakukan puasa Syawal yeah. atau puasa kodok Ramadan, Ramadan. ya kodok Ramadan tapi wajib kan? Iya. Yes. Atau puasa nazar, ya, atau puasa Senin Kamis, kita nggak tahu, kan gitu. Nah, itu semua dibedakan dengan apa? Niat. Dengan niat. Jadi sekali lagi niat itu fungsinya ada dua. Yang pertama untuk membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. <clears throat> nah, jadi niat ini penting. Ya, penting sekali. Contoh yang lain misalkan saya tambahkan contohnya. Masalah zakat. Ya. Hari ini punya uh, emas ya berkilo-kilo. Eh, amin ya. Hmm, Amin. <laughs> Iya, kaya. Tapi masya Allah ya, eh, dermawan. eh, dermawan. Eh, Mas Hari ini dermawan. Nah, eh, Mas Hari ini ngasih ke orang sedekah, ya kan? Ke namanya Budi, Eh, Budi dikasih. Kemudian pas waktu zakat, Mas Ari bayar zakat, saya ada saya sudah kok sudah ngasih ke siapa ke Mas Budi, Budi. ya hmm. nah, tadi ngasih cuma ngasih atau niat sedekah kan gitu yeah. nah, cuma niat sedekah saja ngasih cuma ngasih ngasih saja kan gitu maka hari belum bayar zakat hmm. ya kan walaupun yang Mas Ari kasihkan kepada Ah Budi sama nis nisab zakat ya, ya. e, eh, berapa yang dia, dia keluarkan e, maksudnya e, sekian persennya kan gitu nah jadi niat eh, niat itu apa? Sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah tentang eh, yang keempat adalah macam-macam niat. <clears throat> niat ada dua macam di, disebut oleh penulis di sini ada niat amal dan yang kedua niat ma'mul lahu. Niatu yang pertama niatul amal, yang kedua niatu al-ma'muli lahu. Ya. Ini ada di halaman 21 dan halaman 22. <clears throat> Apa ini dimaksud dengan niat amal? Ya. Niat amal adalah bahwasannya kata penulis dalam mengerjakan sebuah amal perbuatan harus diniati dengan niat tertentu tentang apa jenis dan macam iba, dari ibadah tersebut. Jadi <clears throat> niat amal ini sangat penting sekali. Ya. Niat amal ini sangat penting sekali. Dan niat amal ini eh, tadi fungsinya dalam masalah membedakan antara adat dan e, e, e, ibadah, kemudian juga membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, misalkan anak datang ke masjid, masuk, sholat dua rakaat, saya sholat tahiyatul masjid, misalnya begitu. Jadi harus ada niat dari hati. Saya sholat tahiyatul masjid, atau sholat qobliyah, atau sholat uh, subuh. Nah, itu. Ini niat amal, ya. Nah, ini penting sekali. Kemudian <clears throat> fungsi niat amal ini adalah menentukan apakah amalan perbuatan nisa atau tidaknya. Sangat penting sekali niat amal ini. Jadi tentang sah atau tidaknya dilihat dari hal tersebut. Kemudian niat makmul niat makmul. atau niat makmul lahu ini istilah untuk siapakah amal perbuatan tersebut ditujukan. Ya, jadi artinya apa? Uh, ini berhubungan dengan pahala. Yes. Iya, diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ini. Ya. Uh, ketika seseorang beribadah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika salah satu di antara kita misalkan sholat dua rakaat, niatnya betul sholat e, tahiyatul masjid misalkan, kan gitu, dua rakaat. Tetapi ternyata dia tujukan bukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalkan e, salah satu di antara kita sholat, kemudian ada hari datang, karena hari ini adalah orang yang berwibawa, ya kan gitu. Yeah, iya, Tadi punya emas gelondongan ya, iya. berkilau-kilau di lemarinya, yeah. ya. Terus orang itu, waduh, Ana nih kalau sholatnya khusus jangan-jangan dikasih iya, duit nih sama Mas Ari kan gitu. Nah, kalau misalkan orang ini sholatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niat makmul lahu ini adalah sangat penting sekali Eh, inilah yang disebut oleh ulama dengan makna ikhlas niat makmul ini dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita ibadah kecuali ikhlas Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin yang artinya tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka mengikhlaskan uh, ketaatan hanya kepadanya <coughs> baik masalah berikutnya dua masalah lagi hari ya Masalah berikutnya <clears throat> adalah tentang contoh penerapan dari kaidah. Penulis memberikan enam contoh <clears throat> penerapan dari kaidah ini. Yang pertama, ya, eh, contohnya ini penting sekali ya, contoh ini karena wabil misali yattadihul maqal. Dengan contoh maka sebuah kaidah, sebuah ungkapan akan menjadi jelas <clears throat> kita lihat. Contoh yang pertama, kita baca. Barang siapa yang membunuh orang muslim tanpa ada sebab syar'i yang membolehkannya, maka kalau dia melakukannya karena unsur kesengajaan, maka ada hukumnya tersendiri. Sedangkan kalau tanpa sengaja maka hukumannya pun tersendiri. Nah, ini ya. Nah, ini contoh ini contoh dan kasus yang sangat penting ya karena supaya kita tidak salah dalam menerapkan hukum ya masalah eh, membunuh masalah membunuh atau terjadi pembunuhan kita lihat apakah si pelaku ini sengaja melakukannya atau tidak sengaja melakukannya karena niat sangat penting. Ketika sengaja, maka hukumannya lain. Ketika tanpa sengaja, hukumannya pun lain. Ya. <clears throat> Baik. Kalau ada <clears throat> orang ya, melempar batu. Melempar batu atau ahari bawa bedil. nah Nauzubillah, jangan arilah ya. Iya. Kasihan contohnya <laughs> hari terus. Iya. <clears throat> ya. Bawa bedil senapan. Ya. Bawa senapan, nembak burung. Ya. Atau nembak apalah kan gitu. Ya. Lagi berburu. Enggak tahunya itu si pelor, pelor pelurunya. Pelurunya nyasar. Nyasar ke orang. Nah. Bread. Iya. Ya kan? Ah, orang itu mati. Meninggal kan? Saya tanya, ini orang membunuh sengaja tidak sengaja? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Hmm. Ya kan? Tidak sengaja. Hmm. Nah, <clears throat> ada orang lagi. Ada dia punya apa namanya? pohon ya di pinggir rumahnya tinggi ya pohon mangga mateng kok mateng kan mateng ambil batu ah, tak lempar ini pohon iya. mangga ini kan <clears throat> supaya <clears throat> Kan dilempar supaya jatuh hmm. tahunya meleset kena <laughs> meleset kena kepala orang. Ya bocor. Ya kan? Bocor, masuk rumah sakit, meninggal. Mut orang meninggal. tersebut, ya. Meninggal. Saya tanya, si fulan ini yang lempar itu sengaja enggak? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Ada orang naik mobil. Mobil, udah jalannya benar, ya. Nyerempet orang, bek, mati orang. Jangan ya itu Hmm. Sengaja enggak dia? Tidak. Tidak sengaja. Hmm. Nah, nah pembunuhan yang tidak sengaja ini punya hukumnya tersendiri dalam Islam. Ya Dan membunuh dengan sengaja juga ada hukumnya tersendiri dalam Islam. Jadi semua Allah sebutkan subhanallah Al-Qur'an di surah An-Nisa. Ya. Eh, <clears throat> saya kasih tahu sebagai gambaran saja. Orang yang membunuh tanpa sengaja ada ada ada beberapa hukum yang dia harus ketahui. <clears throat> Pertama, tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Tidak ada kisos, ya. Uh, tidak ada kisos. Kalau membunuh sengaja ada kisos. Hmm. Ya. Uh, si A membunuh B dengan sengaja, maka si A ini harus dikisos. Ya. Dan di Indonesia belum ada kisos ya, belum ditegakkan. Nah. Tapi kalau di negeri Saudi ada tuh di Jeddah ada masjid kisos. Ada masjid kisos di situ di lapangannya itu setiap hari Jumat kalau ada kalau ada pembunuhan Nah, di kisos di situ. Namanya masjidnya Masjid Kisos. Sampai sekarang ada. Ya. Nah, gitu. Nah, <clears throat> ini yang pertama. Orang yang membunuh tinta, tanpa sengaja tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Yang kedua, wajib bayar diat tapi. Ya. Wajib bayar diat. Ya. Diatnya berapa? Diatnya kata Rasulullah SAW, fin nafsi mi'atun minal ibil. Ya, satu nyawa itu harganya diatnya itu seratus onta. Seratus onta. Ya, seratus onta. <clears throat> ya. Eh, hadisnya didoakan oleh sebagian ulama dari Syekh Albani, tetapi maknanya eh, kata sebagian ulama mutawatir, maknanya diterima ya dan dipakai oleh seluruh ulama ya hadis ini <clears throat> atau kebanyakan ulama. Kemudian yang ketiga ya e, selain dia itu bayar diat ya maka kalau dia tidak sanggup bayar diat itu dia kafarat ya ya dia melakukan kafarat <clears throat> dan ini Allah subhanallah eh, wa taala sebutkan di surat e, An-Nisa ayat yang ke-92 Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا mu'minan فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدق قد الله Siapa orang yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja ya maka kata uh, kata kata Allah Subhanahu wa taala bayar kafarat kafaratnya fatahriru raqabah memerdekakan budak ya Nah, kalau misalkan tidak sanggup memerdekakan budak nggak ada, maka dia hmm. kafaratnya kata Allah adalah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Ya, dia puasa dua bulan berturut-turut. Nggak boleh putus itu. Ya? Nggak boleh putus, berturut-turut. Kalau dia bunuh dua orang, empat bulan tuh. Kalau bunuh empat orang, berapa bulan? Nah itu. Kalikan. ya <laughs> ya. Nyawa ini luar biasa, luar biasa. dalam masalah Islam. Hmm. Ya, ya. Bukan seperti nyamuk nyawa ini. Yeah. Bukan seperti membunuh nyamuk, ya. Hmm. Nah ini. Uh, kemudian ya, sekali lagi uh, <clears throat> Allah berfirman, eh, "Fatahrir raqabati mu'minah wadiyatun musallamah." Dan dia bayar diat yang diserahkan kepada keluarganya eh, tadi 100 onta tadi. Nah, dihitunglah harganya. Kan gitu. Kecuali kalau illa ayatasaddaku, kecuali eh, kalau eh, mereka bersedekah, atau yang enggak nerima. Dah, sedekah. Nah, itu baru ya, enggak enggak diwajibkan. Nah, ini salah satu contoh, contoh penerapan kaidah ini. Jadi amal itu tergantung niat. Sangat penting sekali kan kaidah ini. Iya. Innamal a'malu bin niat. Iya. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Ya. Kemudian eh, yang kedua, eh, contoh yang kedua <clears throat> di sini dijelaskan oleh beliau orang yang mengambil sebuah barang yang terjatuh di jalanan, ya eh, dengan niat untuk memilikinya maka dia disebut gosip gosip ini orang yang mengambil barang orang lain dengan jalan yang haram. Hmm. Eh, kemudian dia wajib mengembalikan. Kalau misalkan rusak maka Eh, dia dia apa namanya wajib mengganti wajib mengganti wajib mengganti beda ketika seseorang menemukan barang itu tersebut kemudian dia ingin kembalikan ya. kemudian rusak barangnya ya. nah dia nggak wajib kembalikan dia tidak wajib hmm. kembalikan ini niat penting sekali ya niat penting sekali kemudian masalah yang ketiga disebutkan oleh penulis adalah orang yang makan apakah makan atau minum atau tidur sesuatu yang mubah itu kemudian dia berniat untuk uh, bisa menjalankan ibadah kepada Allah maka uh, dengan niat tersebut berubahlah menjadi ketaatan ibadah ya, itu dengan niat pahalanya, ada pahalanya hmm. ya seperti kita atau ah, hari hmm. kan hmm. ah, saya makan supaya saya bisa sholat dengan kuat supaya saya bisa tolabul ilmi supaya saya bisa sholat malam ya, karena kalau saya kan lapar kan nggak mungkin kita ya Nah, tapi kalau misalkan makannya sekedar makan, sekedar makan ya kan? Maka tidak dapat pahala. Oleh karena itu ini sebenarnya ada masuk ada kaidah tersendiri. Kaidahnya adalah eh, kata ulama seperti yang disebut oleh Al Imam Al-Qayyim, al-mubahat tasiru bin niyati ta'at. Hal-hal yang mubah itu bisa berubah menjadi ibadah, menjadi ketaatan dengan niat. Ya. Di antara dalil yang disebutkan oleh ulama ya yang mendukung hadis eh, mendukung kaidah ini adalah hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda wa fi bud'i ahadikum sadaqah kata Rasul SAW dalam jima hubungan intim salah satu di antara kalian kata Rasul itu ada sedekahnya hmm. ya kemudian para sahabat bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu apakah salah satu di antara eh, kita melampiaskan syahwatnya wa yakunu lahu fiha ajr kemudian dia mendapatkan pahala ya, dia bertanya ke Rasul para sahabat bertanya ke Rasul kok orang yang uh, melampiaskan nafsunya, melampiaskan nafsunya syahwatnya ya. kok dapat pahala iya. kan gitu iya. ya. apa kata Rasul ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun apa pendapat kalian? Kalau dia meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Kemudian Rasul berkata, "Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajran." Begitu juga apabila dia letakkan pada sesuatu yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala mengomentari hadis yang mulia ini, beliau berkata wa fi hadza dalilun ala anna al-mubahat tasiru ta'atin bin niyat as-sadiqah kata beliau dalam hadis ini ada dalil bahwa hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan-ketaatan apabila didasari dengan niat yang sadik, niat yang jujur, niat yang benar, niat yang hanya dia lakukan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang yang juga meninggalkan sesuatu yang haram mendapatkan pahala. Ya. Baik. e, <clears throat> karena waktunya sebentar lagi insya Allah juga karena ini pembahasan e, sangat bagus sekali. Iya, Ya. E, saya cukupkan sampai e, latihan atau contoh yang ketiga, ya. <clears throat> Allah taala kita akan melanjutkan e, contoh-contohnya pada pertemuan berikutnya, contoh yang keempat, ya. Eh, kita insya Allah taala uh, akan lanjutkan contoh yang keempat dan pembahasan tentang pengecualian ya pengecualian dari kaidah-kaidah ini ya dan uh, saya tidak mau terburu-buru dalam membahasnya ya, karena sayang-sayang kan ya, Allah mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang kepada kita semua amin ya, untuk bisa melanjutkannya ya dan eh, sekarang kita gunakan untuk tanya jawab ya Baik, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz. Nah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ustaz telah berikan kepada kita untuk menyimak bersama materi dari bahasan uh, kitab kaidah-kaidah memahami fikih Islami. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum silahkan bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan kedua ini dapat bertanya secara langsung di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 081317776543. Kita akan bacakan uh, pertanyaan yang pertama saja ya. Baik, barakallah dari Nugraha di nah. Cilengsi yang bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya bila kita menghadiri hmm. acara Maulid Nabi saat ini kan uh, lagi marak Maulid Nabi Ustadz Namun di dalam hati kita nah. tidak meniatkan untuk merayakan Maulid Ah, melainkan hanya untuk berkumpul di majelis taklim untuk menambah ilmu yang baru Ustaz. Bagaimana dengan niat dan uh, apa perbuatan yang berbeda seperti ini Ustaz? Silakan. Jadi uh, seseorang iya. menghadiri maulid, maulid Nabi. Dia tahu itu bid'ah. Tidak dijelaskan. Ustaz. Tidak yang terus niatnya niatnya tidak untuk menghadiri acara maulid Nabi tersebut namun berkeinginan hmm. untuk mendatangi majelis taklim untuk mendapatkan ilmu yang baru Ustaz. ilmu yang baru. <laughs> Baik, barakallahu fiik. Ini permasalahan campur-campur banyak Campur, masalah iya, ya. Ustaz. Oleh karena itu anak akan jelaskan uh, lebih detail sedikit nah. <coughs> tentang masalah ini. <coughs> Pertama, uh, saya akan berbicara tentang orang yang melakukan bid'ah atau menghadiri acara bid'ah karena tidak tahu. Ya. ya. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau tidak dicontoh oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apapun perkaranya apapun perkaranya ya atau menghadirinya ya kalau tidak tahu maka tidak mendapatkan dosa ya, ya tidak mendapatkan dosa. Artinya ada uzur. Hmm? Tetapi kalau tahu, mm -hmm. maka berdosa. Ya, kalau tahu maka berdosa. Ini yang perlu kita perhatikan. Juga orang yang tidak tahu mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, ya, atau perkataan itu adalah sesuatu yang bid'ah, ya, kalau dia tahu tidak dapat pahala. Ya. Karena ada pertanyaan, dapat pahala tidak orang itu kan nggak tahu. Iya. Yeah. Ya kan? Tapi tidak dapat pahala. Apa dasarnya? <clears throat> dasarnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam di mana Rasul yang mulia bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Ya. Dari hadis yang mulia ini, para ulama di antara Syekh Shalal fauzan hafizahullah taala berkata, lihat bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa mengamalkan sesuatu yang tidak ada contoh, ya Rasul katakan rod tertolak. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apabila kita ingin mendapatkan pahala, maka beramalah dengan amalan yang sudah ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi orang yang tidak tahu tidak berdosa. Maka saya tadi tanya ke Ahari, yeah. dia tahu atau tidak? Kan gitu. <laughs> Nah, begitu juga orang yang menghadiri iya. acara-acara yeah. yang eh, bid'ah, acara maksiat. Yeah. Ya. Kalau orang itu tidak tahu, maka ada uzur ya ada uzur ya, dia ya, dia tidak tahu kalau acara bid'ah kan gitu. tapi kalau dia tahu acara bid'ah ya maka tidak boleh ya gimana kalau niatnya adalah baik. Ya. Nah, ini. Ya, sebenarnya ini ada pembahasannya khusus. Bahkan eh, Ustadz Sabik pun ya itu menyebutkan dalam bukunya ini ya tentang sebuah faedah kekeliruan dari sebagian kaum kita yang menggunakan kaidah ini. Ya. Beliau berkata yang fima makna secara maknanya bahwa sebagian orang menggunakan kaidah amal amalu niat dalam sesuatu yang salah. Membolehkannya sesuatu yang bid'ah. Atau contohnya adalah ada orang nyuri eh, nyuri eh, nyuri apalah misalkan gitu kan tapi niatnya untuk membantu orang ya, ya. nah ini boleh tidak kan gitu dengan dengan dasar innamal a'malu bin niat hmm. sesungguhnya amal itu tergantung dari niat ya. karena hari punya tadi emas gelontongan <laughs> ya iya. berapa kilo mas hari per kilo kilo alhamdulillah masya Allah amin insyaallah mudah-mudahan ya, ya karena Mas Ari punya Mas gelondongan di rumah rumah hmm. ya udah dipecah-pecah tapi kan, hmm. kan ya aduh dicuri ah kan gitu yeah. banyak orang miskin ini Mas Ari diem aja kan gitu yeah. dicuri Mas itu hmm. kan gitu dikasih buat orang miskin hmm, bagi-bagi bagi-bagi hmm. nah, kan inamal amal lebih hmm. niat amal tergantung daripada niatnya eh tidak yeah. eh, saya kasih buat orang miskin Betul tidak pendapat seperti ini atau perkataan seperti ini atau perbuatan seperti ini? Tentunya jawabannya tidak benar. Tidak benar. Karena apa? Tetap amalan betul tergantung niatnya. Ya. Kita juga harus tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita contoh yang baik. Iya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya itu memberikan keterangan pada kita orang yang beramal tidak ada contoh hari kami tertolak. Ya. Jadi kita harus memahami eh, tingkah pola kita, perbuatan kita, ya, ucapan kita itu, ya, kita harus eh, memahami din itu ya, untuk supaya perkataan kita, perbuatan kita ini lurus, didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dari satu dalil. Dilihat dalil-dalil yang lain, kan gitu, supaya supaya tidak salah. Nah, pembahasan kita kali ini adalah sedang berbicara masalah niat. Niat. Masalah niat. Dan insya Allah kita akan bahas yang lainnya. Masalah niat ini ketika orang yang yang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui bahwa dia pun dituntut dalam beramal juga harus sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah itu. Harus sesuai dengan hal yang baik yang yang baik itu yang dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak tidak mudah begitu saja. Ya, misalkan ada janda kesepian. Yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik nemenin <laughs> janda misalkan. Iya. Iya, eh, boleh nggak seperti ini? <laughs> Yang penting kan ngibur. Iya. Ya tidak. Nah, nggak boleh juga, akhi. <laughs> Kan gitu. Nikah dulu. Nah. baru benar caranya seperti itu. Nah, jadi Betul niat yang baik tapi harus didasari dengan amalan yang benar. Kembali ke ya, ya. masalah tadi menghadiri acara ya, maulidan. Untuk menambah ilmu baru. Mhm. <laughs> ilmu baru ya. Ya. Menambah ilmu baru ya, itu tidak mesti duduk di pengajian yang tidak sesudah sunnah. Acara yang menyimpang atau tidak ada Contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kita diperintah untuk talabul ilmi, betul kita diperintah untuk selalu membaca, selalu mengambil faedah dari pengajian-pengajian, tapi pengajian yang lurus. Ya, ya. Nah, akhirnya. Jadi eh, dengan niat tadi, kaidah tadi tidak pas. Ya, iya, di kaidah ini ya harus didudukan pada tempatnya. Memang kita belum masuk ke tempat itu, hmm. cuma kita sudah terputus. Insya Allah mungkin bulan depan baru ada waktunya kita sampaikan faedah kaidah ini. Baik, ya. Nah, Anda eh, sedikit menyinggung tentang masalah Maulid Nabi yeah. sallallahu alaihi <clears throat> wasallam. ya. Bahwa Maulid Nabi ini ya e, kita kaum muslimin ya harus e, paham harus e, tahu dasarnya. Ya. Di, di, di, harus ada tiga pertanyaan. Ada tiga pertanyaan orang yang melakukan Maulid Nabi ya yang pertama, apakah apakah eh, perayaan ini ya ketaatan atau maksiat? Ini yang pertama. Kalau jawabannya, oh ini maksiat misalkan, berarti sudah nggak ada masalah, ya kan? Orang yang melakukannya, oh, berarti selesai perkaranya. Tapi kalau orang menjawab, ini taat, ini ketaatan. Ketaatan Nah, kalau misalkan orang itu menjawab ah, ini ketaatan, karena orang itu nggak mungkin menjawab ini kemaksiatan, yeah. kan itu. Tapi kalau anda mengatakan ketaatan, apakah ketaatan ini diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak diketahui oleh Rasulullah SAW ketaatan ini? Kan jawabannya tidak mungkin tidak diketahui. Iya. Ya, kalau misalkan dia jawab, oh ini nggak diketahui, oh berarti kalau gitu Rasul nggak tahu dong masalah ini. Yeah. Kalau misalkan dia bilang, ya Rasul tahu. Baik. Mm. Ada pertanyaan lagi. Mm. Kalau anda mengatakan Rasul tahu, apakah Rasul menyampaikan kepada kita atau tidak masalah ini? Kalau jawabannya, ah tidak menyampaikan, kan itu? Yeah. Tidak menyampaikan, maka ini berarti menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu. Mm, iya. yeah. Kan itu Wah ini nggak mungkin seorang Muslim eh, seperti ini. Baik, kalau dia mengatakan Rasul sampaikan. Ah, kalau misalkan Rasul hmm. menyampaikan kepada kita, nah kita minta dalilnya. Yeah. Ada nggak dalilnya satu saja hmm. dari sabda Rasul ya tentang disyariatkan masalah ini. Allahu alam bisawab. Barakallahu fikum Ustaz, sangat bermanfaat sekali nah. penjelasannya. Dan sekarang kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung di line telepon di 0218236543. Kami berikan kesempatan yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Aisyah di Sidomulyo. Silakan di pertanyaan dari mana? Di Sidomulyo, Ustaz. Baik, silakan. Bertanya silakan. Ya. Iya, saya mau mau ber, tentang zikir. Tentang zikir. Nah. Ya. Bacaannya itu Subhanallahil azim wa bihamdih itu dihitung atau sewaktu-waktu kita mengucapkan itu Bapak ini bisa dipahami Ustaz pertanyaan? Enggak uh, Diulangi lagi Ibu, mohon maaf pertanyaannya Susah dipahami Ini apa? Zikir yang bacaannya Subhanallahil Azim wa bihamdi. Hmm. Itu Orang baca itu dihitung atau tidak? Dihitung atau tidak? Ya. Oh ya udah. Cukup ya. Bu ya, terima kasih. Udah ya, Ibu ya? Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Uh, gini saja. <clears throat> Untuk menjawab pertanyaan ini begini Bu ya. Jawabannya adalah zikir itu Ibu harus lihat. Harus lihat ya. Karena zikir ini kan bagian daripada ibadah. Ya maka ibadah itu harus lihat ya harus eh, lihat bahwa ibadah itu harus kembali kepada contoh Rasulullah alaihi wasallam tentang masalah zikir ulama memberikan kaidah karena zikir ini lebih permasalahan lebih luas lagi dari ibadah-ibadah yang lain kita lihat apakah zikirnya itu zikir yang muqayyad atau zikir mutlak apa itu zikir muqayyad zikir muqayyad itu adalah zikir yang terikat terikat dengan sesuatu ya terikat dengan contoh dari berbagai sisi dari jumlahnya dari kaifiatnya tata caranya ya dan dari waktunya ya nah zikir yang kedua zikir yang mutlak zikir yang tidak terikat dengan itu semua nah maka ketika ibu mendapatkan sebuah zikir ya baik itu dari orang atau dari guru ibu ibu tanya ya e, ini ada hadisnya tidak kan gitu keterangannya bagaimana dan seterusnya ya ini anda sengaja menyebutkan ini supaya kita tahu kaidah ya nah baik tentang eh, zikir-zikir uh, yang mutlak yang, yang tidak terikat dengan apapun kita bisa tidak zikir eh, zikir dengan uh, bebas ya ya bebas dengan kita baca apakah baca tadi ya e, sebanyak-banyaknya waktu kita duduk waktu kita jalan ya e, tapi kalau misalkan terikat dengan waktu misalkan dikir pagi sore ya itu harus contoh ke Rasulullah SAW berapa Rasul sebutnya apakah tiga kali ya kan apakah tujuh kali ada tiga tiga tertentu yang tiga kali baca tiga kali dibaca tujuh kali dan seterusnya Ya, oleh karena itu, maka jawabannya Ibu dikembalikan kepada eh, contoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan eh, tentang secara khusus dikira yang tadi saya minta maaf karena lupa ya. ya. Dan untuk lebih jelasnya Ibu eh, apa namanya saya sarankan ada buku tentang zikir ya, zikir wirid hmm. wirid ya, wirid dan zikir ya. Yeah ditulis oleh Ustadz Yazid Hafizahullah taala dan saya lihat buku itu bagus sekali dari awal sampai akhir tentang zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan zikir yang diambil dari Al-Quranul Karim ya kemudian dijelaskan tentang eh, kaedah kaidah-kaidah ahlu sunnati wal jamaah dalam masalah zikir ya oleh karena itu bisa merujuk ke buku tersebut ya.